Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-thani Wujubu raf'il mashghuli anhu Berkata al-syaykh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau lusa liki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ishtighol dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada tiga rukun ishtighol yang pertama adalah isim yang datang di awal dan itu disebut sebagai mashhul anhu kemudian fi'il yang datang setelahnya itu disebut sebagai masyhul. Kemudian domir yang datang setelah fi'il itu dinamakan sebagai masyhulun bihi. Maka mengenai masyhul anhu atau isim yang datang di awal, itu kita telah menjelaskan bahwa ada lima hukum yang berlaku. Ya, lima hukum yang memungkinkan berlaku. Yang pertama adalah wajib nasab. Nah, di sini yang kita bahas adalah wujubu raf'il masyghuli anhu. Yaitu hukum yang kedua, wajibnya masyghul anhu itu dihukumi sebagai rafa atau wajib dibaca marfu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke 258 dan 259 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa intalasabiqu ma bilibtida yahtassu farraf altazimhu abada wa intalasabiqu ma bilibtida yahtassu farraf altazimhu abada dan jika asabiq as ya atau masyghul anhu atau isim yang datang pertama itu datang setelah suatu kata atau suatu perangkat yang itu adalah kekhususan bagi ibtidak. Ya, artinya jika masyhul anhu itu datang setelah ya, sesuatu yang khusus bagi ibtidak. Ya. Maka farrofa iltazimhu abada. Maka wajib engkau itu merofakkan masyhul anhu tersebut. Yaitu ketika apa? Masyhul anhu tadi datang setelah sesuatu yang khusus bagi ibtidak. Kemudian beliau melanjutkan kada idzal fi'lu ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Demikian juga masyghul anhu itu dibaca dengan rofa ketika fiilnya, fiil berarti masyhul, ya. Masyhul itu datang setelah suatu perangkat di mana perangkat tersebut memiliki kekhususan, yaitu apa yang datang setelah perangkat tersebut itu tidak dapat beramal kepada sesuatu yang ada sebelum perangkat tersebut. Ya, jadi ada perangkat-perangkat yang seperti itu yang datang setelah perangkat tersebut tidak dapat beramal kepada sesuatu yang datang sebelum perangkat tersebut atau kata tersebut. Maka jika fiil tersebut atau masyhul tersebut datang setelah perangkat yang seperti itu, maka masyhul anhu atau isim yang datang di awal juga wajib dibaca rofa. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dua bait ini dzakara fi hadainil baitaini al-mas'alata tsaniyata min masailil mashghuli anhu. Ibnu Malik rahimahullahu taala di dalam dua bait ini itu menjelaskan permasalahan yang kedua dari masalah-masalah yang ada dalam mashghul anhu. Wahiyya wujubu raf'ihi dan permasalahan yang kedua tersebut adalah masyhul anhu itu wajib dibaca rofa. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wujubu raf'il masyghuli anhu laisa min masaili hadal babi. Wajibnya masyghul anhu dibaca rofa itu sebetulnya bukan merupakan pembahasan bab ini. Ya, jadi kalau masyhul anhu dibaca rofa, itu sebetulnya sudah bukan pembahasan istighol. Mengapa? Lianna ta'rifal istigholi la yantabiqu alaihi. Karena definisi istighol itu tidak berlaku dalam perkara ini. Jika masyhul anhu itu dibaca rofa, itu definisi istighol itu tidak berlaku di sini. Mengapa? li'anna nashtaratna fi ta'rifil anna al 'amila fil mashghuli bihi lau tafarrogo minat domiri. karena kita sudah memberikan syarat dalam definisi ishtighal bahwa amil ya amil berarti mashghul mashghul yang beramal terhadap mashghul bihi jika dia itu hanya beramal pada domir. Ya, jadi masgulnya itu dia itu hanya beramal pada domir yang disebut dengan al-masghuli bihi. Ya, jika masgul itu hanya beramal pada masgul bihi. Wasulito alalismisa Dan yaitu didahulukan Ya dia hanya beramal pada domir dan dia itu mengalahkan uh, isim yang sabiq, isim yang sebelumnya. Dia tidak beramal pada isim yang sebelumnya, yaitu al-masyghuli anhu. Ya. Berarti di sini eh, ketika yang dibahas dalam istighol itu ketika masyghul ya masyghul itu dia beramal pada masyghul bihi ya domir yang datang setelahnya. Dan sebetulnya dia itu dapat beramal pada isim yang sebelumnya. Namun sulito ya wasullito ala lismi Namun yang didahulukan itu adalah dia beramal pada domirnya, bukan pada isim yang datang sebelumnya. La amila fihi, maka fi'il atau mashgul tersebut itu beramalnya kepada mashgul Eh, masyhul bihi ya bukan beramal pada masyhul anhu. Nah, itu adalah pembahasan istighol. Ya. wahuna la yatimmu dzalika dan di sini itu tidak terpenuhi definisi tersebut. Mengapa? Fa innaka law hadzaftat dhamira minal mithali. Karena jika engkau menghapus domir yang ada pada contoh, kharajatu idzal jawwu yamla'uhu al-ghubaru. Ya. Kharajatu idzal jawwu al ghubaru. Saya keluar, kemudian tiba-tiba cuaca itu dipenuhi oleh debu. Maka misalnya kita hapus domirnya yang ada pada yamla'uhu. Menjadi apa? Kharajatu idzal jawwu yamla'u al-ghubaru. Maka apa yang terjadi? Lam ya'malil fi'lu yamla'u ismi sabiqi. Maka misalkan domirnya dihapus, fi'il yamla'u itu tetap tidak dapat beramal kepada isim yang sebelumnya, yaitu al-jawwu. Mengapa? Li'annal mutaqaddima marfu'un. Karena lafat al-jawwu di sini itu marfu, ya, bukan mansub. Maka yamla'u tidak mungkin dapat beramal kepada al jawwu Wal muta'akhiru yatalubu mansuban la marfu'an. Dan fi'il yamla'u itu yang diperlukan oleh yamla'u itu adalah isim yang mansub. Ya, karena hak tadi yang dihilangkan kan menempati kedudukan nasab. Yang dituntut itu adalah isim yang mansub, bukan isim yang marfu. Nah, itu sebabnya mengapa ketika masgul anhu dibaca rofa, itu sebetulnya bukan pembahasan ishtirol. Wa kadal masa lati yajuzu fihan nasbu warraf'u fiha laisa min hadal babi. Demikian juga nanti akan ada pembahasan ketika masyhul anhu itu boleh dibaca nasab dan juga boleh dibaca rofa. Maka ketika dibaca rofa, itu bukan pembahasan istighol. Ya, kita kembali ke atas. Nah, ini tadi eh, kapan itu masgulung anhu dibaca rofa, wajib dibaca rofa, wadhalika fi maudi'aini. Maka ada dua keadaan yang mewajibkan kita untuk membaca masyhul anhu dengan rofa. al awalu yang pertama an yaqal masyghulu anhu ba'da adatin takhtassu bil ibtidai Yaitu ketika masyhul anhu atau isim yang datang pertama tadi itu diletakkan atau datang setelah suatu perangkat. Yang perangkat tersebut itu khusus untuk ibtidai. Contohnya apa? Ka idzal fujaiyati. Ya, seperti idza yang bermakna fujaiyah. Ya, idza yang bermakna tiba-tiba. Ya, tiba-tiba itu ada idza yang bermakna tiba-tiba itu adalah adat atau perangkat yang khusus bagi ibtidak. Artinya yang datang setelah itu itu pasti mubtada. Kakaulika sebagaimana ucapanmu kharajtu fa idzal jawu yamla'uhul ghubaru. Saya keluar tiba-tiba ya cuaca atau udara dipenuhi oleh debu. Maka setelah idza itu wajib dibaca al-jawu. Karena idza di sini itu bermakna fujaiyah. Dan idza yang bermakna fujaiyah itu khusus untuk ibtidak birafai al-jawwu ya dengan merofakkan lafat al-jawwu ala annahu mubtada'un karena lafat al-jawwu itu adalah mubtada' wala yajuzu nasbuhu taqdiri fi'lin maka tidak boleh al-jawwu itu dibaca nasab dengan mentakdirkan ada fi'il yang datang sebelumnya ya sebagaimana pembahasan bait yang sebelumnya Mengapa li anna idzal fujaiyata la yaqa'ul fi'lu ba'daha la zahiran wala muqattaran. Atau maaf li anna idzal fujaiyata la yaqa'ul fi'la ba'daha la zahiran wala muqattaran. فعله li'anna idzal fujaiyata la yaqa'ul fi'lu ba'daha la zahiran wala muqaddarun. Karena yang namanya idza fujaiyah itu tidak dapat diikuti oleh fi'il setelahnya. Baik secara zahir ataupun ditakdirkan tidak boleh. Yang namanya idza fujaiyah itu harus diikuti oleh isim yaitu mubtada. Itu keadaan yang pertama ketika masyhul anhu itu wajib dibaca rofa ketika masyhul anhu datang setelah suatu lafat yang mewajibkan setelah itu atau itu khusus bagi ibtidak. Athani tempat yang kedua, idza waqa'al fi'lul mushtaghilu bid-dhamiri ba'da adatin la ya'malu ma ba'daha fima qablaha. Ya ini yang tadi bait yang berikutnya. Idza waqa'al fi'lul mushtaghilu bid-dhamiri ba'da adatin la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Jika fi'il yang sudah sibuk menasobkan domir atau disebut dengan mashgul, nah mashgul tersebut itu terletak setelah perangkat, di mana apa yang datang setelah perangkat tersebut itu tidak dapat beramal kepada sesuatu yang datang sebelum perangkat tersebut. Ya ini lebih mudah dipahami nanti ketika kita ke melihat contoh. Contohnya apa? Ka'adawati syarti. Seperti perangkat-perangkat syarat. Kemudian awil istifhami atau perangkat-perangkat istifham. Awit tahdidi ya, atau perangkat-perangkat tahdid. Ya, kita sudah membahas sebelumnya tahdid itu adalah menuntut sesuatu ya dengan dorongan, desakan atau dengan tegas wanah wihak Maka ada watu syart, kemudian istifham dan tahdid, itu apa yang datang setelahnya tidak dapat beramal kepada apa yang datang sebelum perangkat tersebut. Mislu contohnya, Alkitabu inista'artahu fahafidh alaihi kitab tersebut, jika engkau meminjamnya, ya maka ya jagalah ya atau rawatlah kitab tersebut. Maka di sini ada perangkat syarat yaitu in. Ya. Maka apa yang datang setelah in yaitu ista'arta itu tidak boleh beramal kepada apa yang datang sebelum in yaitu alkitabu. Ya, jadi ista'arta itu tidak boleh beramal pada alkitabu. Maka pada saat itu alkitabu wajib dibaca rofa. Ya, alkitabu inista'artahu fahafidh alaihi. Kitab tersebut jika engkau meminjamnya, maka rawatlah kitab tersebut. Kemudian yang berikutnya, wal halzurtahu. hal Orang yang sakit tersebut, apakah engkau telah menjenguknya? Maka hal di situ adalah perangkat istifham. Maka apa yang datang setelah istifham yaitu Zur Tahu tidak boleh beramal pada al-maridu yang datang sebelum istifham. Ya. Maka al-maridu wajib dibaca rofa. Fayajibu raf'ul masyghuli anhu fil mithalaini. Maka wajib merofakkan masyghul anhu pada dua contoh ini yaitu al-kitabu wal maridu, yaitu lafat al-kitabu dan al-maridu. Wala yajuzu nasbuhu dan tidak boleh dibaca nasab. anna ma ba'da syarti wal istifhami la ya'malu ma qablahu. Karena kata yang datang setelah perangkat syarat dan juga perangkat istifham tidak dapat beramal kepada kata yang datang sebelum perangkat syarat dan perangkat istifham. Wa ma la ya'malu la yasluhu an yakuna mufassiran li'amilin mahdhufin. Maka sesuatu yang tidak beramal itu tidak memungkinkan atau tidak sah untuk menjadi penafsir bagi fiil yang dihapus atau amil yang dihapus. Ya, karena tidak ada amil yang dihapus, maka masyhul anhu wajib dibaca rofa. Kita lanjutkan wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa in talasabiqu ila akhirih. Ai maksudnya wa in waqa'a musabiqu ya jika isim yang datang di awal wa huwal anhu yang disebut dengan masyghul anhu ba'dama yakhtassu bil ibtida'i ya jika masyghul anhu itu datang setelah sesuatu yang khusus bagi ibtida fa innaka taltazimu raf'ahu abadan maaf fa innaka taltazimu raf'ahu daiman maka engkau wajib merafakkan masyhul anhu selamanya Kemudian wakadzalika iltazimir raf'a idza kana al-fi'lul mushtaghilu bid-dhamiri qad waqa'a ba'da lafdhin la yaridu ma qablahu ma'mulan li'amilin ba'dahu. Demikian juga rafakanlah masbul anhu jika fiil yang disebutkan dengan domir atau kita sebut sebagai mashhul itu datang setelah suatu lafadz di mana apa-apa yang datang setelah lafat tersebut atau apa-apa yang datang sebelum lafat tersebut tidak mungkin menjadi makmul bagi amil yang datang setelah lafat tersebut. Yuridu yang dimaksud idza waqa'a ba'da lafdhin la ya'malu ma ba'dahu fi ma qablahu. Jika masyhul tersebut datang setelah suatu lafat yang sesuatu yang datang setelah lafat tersebut tidak dapat beramal kepada sesuatu sebelum lafat tersebut. Li'annama la ya'malu la yufassiru amilan. Karena suatu yang tidak beramal tidak mungkin menafsirkan suatu amil. Kita lanjutkan. itu hukum yang ketiga, yaitu jawazul wajhaini wan nasbu arjahu. Yaitu bolehnya masyhul anhu dibaca dengan dua cara, ya, yaitu berarti boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab. Akan tetapi wan nasbu arjahu. Namun dibaca nasab itu lebih rojih, lebih kuat di sini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-260 dan ke-261. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan waqtira nasbun qabla fi'lin dhi talab wa ba'dama ila'uhul fi'la ghalab. Dan mashul anhu itu dipilih ya, atau lebih kuat dibaca nasab. Jika mashul anhu tersebut terletak sebelum fiil, berarti mashulnya itu adalah the tolab. Mashulnya itu memiliki makna tolab, memiliki makna tuntutan. Kemudian wabah ila uhul fi'la golab dan juga lebih dipilih mashul anhu itu dibaca Eh, nasab jika masyhul anhu tersebut atau fiil tersebut atau maaf atau ketika masyhul anhu tersebut itu terletak setelah suatu adat ya suatu perangkat yang biasanya setelah perangkat tersebut itu yang datang fiil ya biasanya setelah perangkat tersebut yang datang adalah fiil ya kemudian Wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awwala. Dan juga yang lebih rojih itu adalah masyhul anhu dibaca nasab ketika ba'da atifin bila faslin. Ketika masyhul anhu itu datang setelah huruf ataf. Dan antara huruf ataf dengan masyhul anhu itu tidak ada perantaraan ya ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awwala. Di mana huruf ataf tersebut atau ya mudahnya uh, eh, masyhul anhu datang setelah huruf ataf tanpa perantaraan. Di mana masyhul anhu itu adalah sebetulnya ma'tuf. Nah, ma'tuf dari ma'tuf alaihi, ya ma'tuf alaihinya itu adalah ma'mul bagi fiil yang telah disebutkan sebelumnya. Nah ini nanti akan lebih mudah ketika kita melihat contoh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dua bait ini dzakara fi hadhil abyati al-mas'alata tsalitsata. Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan dalam bait-bait ini permasalahan yang ketiga dari masyghul anhu wa hiya jawazu raf'il mashghuli anhu wa nasbihi ya wa hiya jawazu raf'il mashghuli anhu wa nasbihi yaitu bolehnya membaca mashghul anhu dengan rafa dan juga boleh dibaca nasab wa tarjihun nasbi akan tetapi yang lebih rajih lebih kuat itu adalah dibaca nasab. Wadhalika fi thalathi masaila. Ya wadhalika fi thalathi masaila. Dan itu ada pada tiga permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, Iza waqa'a ba'dal masyghuli anhu fi'lun dalun ala talabin. Yaitu setelah masyghul anhu itu datang sebuah fiil yang menunjukkan akan makna tolap, ya, makna tuntutan. Sawaan dalla ala tolabi bidatihi, ya baik itu menunjukkan makna tuntutan secara zatnya, contohnya pas secara zatnya, nahwu walidataka i'rif haqqaha. Walidataka i'rif haqqoha. ayahmu, eh, maaf walidah, eh, ibumu Eh, ketahuilah hak beliau. Ya walidataka ya'rif haqqaha. Maka ini secara zatnya terlihat ini adalah memiliki makna tuntutan i'rif ya hak haqqaha. Ya ketahuilah haknya. Itu secara zatnya dari maknanya itu uh, sudah menunjukkan makna tuntutan. Au kana maqrunan bi adati talabi atau antara mashhul anhu dengan mashhulnya itu ada perangkat tolap Ya, perangkat tolap Contohnya di sini adalah lanahiyah. Ya, lanahiyah. Nahwu contohnya walidaka la tuhinhu. Walidaka la tuhinhu. Ayahmu ya janganlah engkau merendahkannya. Maka la di situ adalah lanahiyah yang menjazmkan. Maka di sini secara zatnya juga terlihat ini ada tuntutan. Ya, tuntutan untuk tidak merendahkan ayahmu. Wasawaan kana talabu bilafzihi. Ya, dan juga baik itu ketika tuntutannya dengan lafadznya. Kita di sini melihat ada fiil amr, ya ada lanahiyah. Kama fil mithalaini sebagaimana yang ada pada dua contoh tadi, itu juga secara lafadznya menunjukkan tolap. Aukana bilafdil khobari. Namun ada juga yang bermakna tuntutan, namun lafadznya itu lafadz khobar. Ya, bukan lafadz amr, bukan lafadz nahi, tapi lafadz khobar. Contohnya apa? Nahwu ibna taimiyata rahimahullahu. Ibna taimiyata rahimahullahu Nah, di sini setelah Ibn Taimiyata, kita melihat ada jumlah fi'liyah. Ya, rahimahullahu. Dan ini jumlah khobariyah. Tidak ada makna tuntutan di situ. Ya, secara, laf secara lafadnya. Namun maknanya kita tahu ini adalah ada permohonan. Ya, ada permintaan kepada Allah ya, atau ada harapan. Ibn Taimiyah semoga Allah merahmatinya. Atau ya sama saja ya Allah rahmatilah Ibnu Taimiyah. Maka semua ini itu masyhul anhunya yaitu walidata, kemudian walida dan ibna itu yang lebih baik itu dibaca mansub. Fayatarajjahu nasbul masyghuli anhu fi hadhil amthilati ala raf'ihi. Maka pada contoh-contoh di atas, itu lebih disukai atau lebih rojih, masyhul anhu dibaca nasab daripada dibaca rofa. Li'annahu lau rufi'a la sorotil jumlatu ba'dahu khobaron. Karena jika masyhul anhu dibaca rofa, ya maka jumlah setelahnya itu menjadi khobar. Karena ketika dibaca rofa berarti sebagai mubetada. maka yang datang setelah mubetada itu menjadi khobar. Wahia tolabiyatun, padahal jumlah-jumlah tadi itu maknanya tolabiyah, baik secara zatnya, lafadznya maupun secara maknanya. Wal ikhbaru bil jumlati tolabiyati wa in kana jaizan indal jumhuri dan menjadikan jumlah tolabiyah sebagai khobar, walaupun itu diperbolehkan menurut jumhur atau mayoritas ulama nahwu, lakinnahu ala khilafil asli, akan tetapi ini menyelisihi asal. Yang menyelisihi asal. Karena asalnya yang namanya khobar itu adalah jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah. Mengapa likauniha la tahtamilus sidqa wal kadhiba. Karena yang namanya jumlah tolapiyah itu tidak membawa makna kebenaran, ya jujur, atau makna kedustaan. Ya karena kita ya pernah belajar apa beda jumlah tolapiyah dan khobariyah. Ya, jumlah khobariyah, ya misalnya saya mengatakan Aliyun mudarrisun, Ali seorang guru. Nah, itu memiliki dua kemungkinan. Yang saya katakan itu adalah kebenaran, atau yang saya katakan kedustaan. Misalnya Ali adalah ternyata seorang pedagang. Maka yang saya katakan adalah kedustaan. Nah, itu jumlah khobariyah, ciri-cirinya. Tetapi kalau jumlah tolabiyah, misalnya seperti ya manis muka, ya, siapa namamu, itu tidak dapat dikatakan engkau jujur atau engkau dusta. Itu kan pertanyaan. Maka itu yang dimaksud di sini. Asalnya yang namanya khobar, itu dengan jumlah khobariyah. Kita lihat catatan kaki. Fa'in qila ma taujihur raf'i fi qawlihi ta'ala. Akan tetapi jika dikatakan, ya apa uh, sisi pendalilan mengapa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini itu dibaca rofa, ya, dibaca rofa isi yang pertama, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 38 wasariqu wasariqatu faqta'u aidiyahuma dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya maka kita perhatikan faqta'u itu fiil amr yang menunjukkan makna tolab. Tetapi kenapa asariku dan asarikotu itu dibaca rofa? Tadi dikatakan yang lebih rojih dibaca nasob, tapi di sini dibaca rofa. Fa inna anna tolaba khobarun. Karena dari zohir ayatnya yang menjadi khobar itu adalah jumlah tolapiyah. Fal jawabu, maka jawabnya, annal mubarroda yu'ribu hadal i'roba. Karena mubarrad seorang ulama nahwu itu mengi'rab dengan i'rab yang seperti ini. Ya. Kemudian wa dakhalatil fa'u fil khabari dan fa yang ada pada faqta'u itu masuk kepada khobar, yaitu iqta'u. Mengapa lisha bahil mausuli bisyarti? Karena perangkat mausul itu memiliki kemiripan dengan perangkat syarat li anna al mausulatun. Karena al yang ada pada asariku dan itu adalah al mausulah. Ya, berarti eh, takdirnya itu adalah alladhi saroko, ya asariku adalah alladhi saroko, kemudian itu adalah allati sarokot. Wa amma si bawaihi fal khabaru indahu mahdhufun. Adapun menurut menurut si Bawaihi, beliau juga ulama nahwu, beliau mengi'rabnya bahwa khabarnya dalam ayat ini itu mahdhuf. Ya dihapus. Takdiruhu dan takdirnya mimma yutsla alaikum hukmus sariqi wasariqati faqta'u aydiyahuma. Ya dari apa-apa yang telah dibacakan kepada kalian, hukum seorang pencuri laki-laki dan hukum seorang pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Summa khudifal mudhafu hukmu. Kemudian dihapus mudhafnya yaitu hukmu. Wa uqimal mudhafa ilaihi wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu maka mudhof ilaihinya yaitu asariqi tadi ya, itu menempati kedudukan mudhof, dibaca asariqu. Wal fa'u harfu isti'nafin. Dan fa di situ adalah huruf isti'naf. Ya, berarti menunjukkan itu ada jumlah baru. Wa jumlatu talabi isti'nafiyatun bayanil hukmi. Maka jumlah tolapnya yaitu iqta'u itu adalah jumlah istinafiyah Ya, jumlah baru. Jumlah permulaan. Kemudian libayanil hukmi untuk menjelaskan hukum tadi. Falam taqa khabaron kama huwa zahiru. Dan faqta'u itu tidak menempati khobar. yang menurut si bawai sebagaimana zahirnya. Unzur ini dapat dilihat di ma'anil qur'ani wa i'rabuhu ya bu zujjaji buah karya az atau ada juga yang menyebutnya az Kemudian Al-Mujallad jilid kedua safhata ihda wa sab'ina wa mi'atin halaman 171. Kemudian wal kamilu fil lughati wal adabi lil mubarradi. Juga dapat dilihat di kitab Al-Kamil fil lughati wal adab buah karya Al-Mubarrad al mujallada Thaniya, jilid kedua, Safhata Thnataini wa Ishrina wa Mi'atin, pada halaman 822. Kita kembali ke atas. Athaniyatu, tempat yang kedua di mana boleh dibaca rofa' dan nasab, ya masyhul anhu tersebut, tetapi yang lebih kuat itu dibaca nasab idza waqa'al masyghulu anhu ba'da adatin yaghlibu an yaliyahal fi'lu yaitu ketika masyghul anhu atau isim yang datang di awal itu datang setelah suatu perangkat di mana setelah perangkat tersebut biasanya itu atau perangkat tersebut biasanya diikuti oleh fi'il. Ya. Ka hamzatil istifhami Contohnya adalah hamzah istifham. Wa mannafiyati, demikian juga manafiyah. Wa ghairihima, dan juga selain keduanya. Nahwu contohnya, ma sadiqon ahantuhu. Ya, ma sadiqon ahantuhu. Ya, tidaklah seorang sahabat itu aku merendahkannya. Maka ma di sini adalah manafiyah. Kemudian wanahu dan contohnya awalidaka tahu Ya apakah ayahmu itu engkau memuliakannya? Maka a di situ adalah hamzah istifham. Maka setelah ma dan hamzah istif istifham itu yang lebih disukai, yang lebih roci itu dibaca nasab Mengapa? Karena biasanya setelah hamzah istifham atau manafiyah itu biasanya diikuti oleh fiil. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat ke 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Abasyaram minna wahidan nattabi'uh Ya abasyaram minna wahidan nattabi'uhu Bagaimana mungkin kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita, ya. maka kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Alhamzatu lil istifhami. hamzah yang ada pada ayat tersebut adalah hamzah istifham. Basyaron maf'ulun bihi li fi'lin mahdzufin. Basyaron adalah maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Yufassiruhu al-madhkuru. Yang menafsirkannya adalah yang disebut, yaitu nattabi'u. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, anattabi'u basyaron minna wahidan nattabi'uhu, takdirnya. Minna jarun wa majarurun muta'alliqun bimahdhufin sifatun. Dan minna adalah jar majarur yang berhubungan dengan yang di, uh, eh, natabi'u yang dihapus tadi dan itu sebagai sifat. Wahidan sifatun thaniyatun. Wahidan adalah sifat yang kedua. Nattabi'uhu jumlatun tafsiriyatun la mahallalaha minal i'rabi. Nattabi'uhu adalah jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Fayatarajjahun nasbu bifi'lin mahzufin maka yang lebih roji, lebih kuat itu dibaca nasab dengan adanya fiil yang dihapus. Li'annahu laurufi'a lasoro mubetadaan. Karena kalau basyaron itu dibaca nas dibaca marfu, maka itu menjadi mubetada. Wa wuku'ul mubetadai ba'da dihil adawati ma'ajawazihi kolilun. Dan datangnya mubtada setelah perangkat-perangkat ini, yaitu hamzah istifham atau manafiyah, walaupun itu hukumnya boleh, itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit ditemui dalam bahasa Arab. Mengapa roti duhu liha alal af'ali? Karena biasanya atau mayoritas setelah hamzah istifham atau manafiyah itu setelahnya itu atau masuk ke dalamnya fiil. Ya, atau biasanya datang setelah itu adalah fi'il. Kita lanjutkan. afalifatu keadaan yang ketiga di mana boleh dibaca rofak dan nasab akan tetapi yang lebih rojih dibaca nasab, Yaitu, waqa'a ismul mashghulu anhu ba'da atifin. Yaitu ketika isim, yaitu mashghul anhu, itu datang setelah setelah huruf atof. Taqaddamathu jumlatun fi'liyatun. Yang huruf atof tersebut didahului oleh jumlah fi'liyah. Kemudian walam yufsal bainal atifi wal masyhuli anhu dan tidak ada sesuatu yang memperantarai antara huruf atof dengan masyhul anhu tersebut. Kakaulika sebagaimana ucapanmu, Saf safara dhaifun wal qadimu istaqbaltuhu. Safara dhaifun wal qadimu istaqbaltuhu. Seorang tamu pergi, kemudian orang yang datang tersebut saya menerimanya atau menemuinya. Maka di sini kita lihat jumlah yang pertama safara dhaifun itu jumlah fi'liyah. Kemudian setelah huruf ataf al-qadimu istaqbaltuhu, nah itu adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah diatofkan ke jumlah fi'liyah. Fayajuzu raf'ul al-qadimu ala annahu mubtada'un. Boleh al-qadimu dibaca rafa sebagai mubtada'. Kemudian wa nasbuhu bitaqdiri fi'lin dan boleh juga dibaca nasab dengan mentakdirkan ada fiil sebelum al-qadimu. Ai istakbaltul qadima. Jadi yang lebih disukai, yang lebih roji dibaca safarodhaifun wal qadima istakbaltuhu. Al-qadima dibaca mansub karena ditakdirkan ada fiil sebelumnya yaitu wastakbaltul qadima. Wa huwa arjahu dan ini cara membaca nasab itu lebih rojih li ta'attufi jumlatin fi'liyatin ala jumlatin fi'liyatin. Karena kita mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Kan tadi safarodhoifun jumlah fi'liyah. Kemudian datang huruf atof setelah itu. Maka yang lebih sesuai, ya maktufnya juga jumlah fi'liyah. Bukan jumlah ismiyah. Maka yang lebih baik ditakdirkan ada istakbal tuh di situ maka al-qadima dibaca mansub. Wa fihi tanasubun dan di situ ada kesesuaian. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat keempat dan kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin Dia telah menciptakan manusia dari mani ya tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata Kemudian wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun dan Allah telah menciptakan binatang ternak Ya, untuk kalian padanya terdapat ya pulu yang menghangatkan dan juga berbagai manfaat dan sebagiannya kalian makan. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Fa'idha, ya tadi ada kholakol insana min nutofatin fa'idha huwa khosimum mubin. Fa'idha al-fa'u silatun littauqidi. Fa di situ adalah silah untuk taukid. Wa idha fujaiyatun. Dan idha adalah fujaiyah yang bermakna tiba-tiba. Harfun mabniyun ala sukuni la mahallalahu. Itu adalah huruf yang mabni dengan sukun yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Huwa mubtada'un dan huwa setelah idza itu mubtada'. Khosimun khobarun. Khosimun adalah khobar. Mubinun sifatun. Mubin adalah sifat. Wa jumlatu kholakoha. wa kholakoha dalam wal an'ama kholakoha. itu adalah tafsiriyatun la mahallalaha minal i'robi. Jumlah kholakoha setelah wal an'ama itu adalah jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Fal an'ama mansubun bi fi'lin mahdzufin. Maka pada ayat kelima dibaca wal an'ama. Itu mansub dengan fi'il yang dihapus. Ai wa khalaqal an'ama. Ya, yang dihapus itu yang ditakdirkan adalah fi'il khalaqo. Wa hasunan nasbu. Dan yang lebih baik di sini dibaca nasab. Apa? Lita'attufi jumlatin fi'liyatin wal an'ama ala jumlatin fi'liyatin taqaddamat. Ya, karena supaya wal an'ama itu jumlah fi'liyah. Kan ada fi'il yang dihapus, ya, ditakdirkan. Itu diatofkan kepada jumlah fi'liyah yang datang sebelumnya. Apa itu wahia kholakol insana? Yaitu jumlah fi'liyah kholakol insana. Wahadihi qira'atus sab'ati. Dan ini adalah cara membaca dari tujuh ulama qira'ah. Kita lanjutkan. Fa'in wujida fasilun bainal atifi wal mashghuli anhu. Akan tetapi jika ada sesuatu yang menjadi perantaraan antara huruf atof dengan masyghul anhu, soro hukmuhu kama laulam yataqaddamhu syai'un. Maka jadilah hukumnya seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang mendahului huruf atof tersebut. Ya, jadi kalau ada perantaraan antara huruf atof dengan masyul anhu, maka seolah-olah ya hukumnya sama saja seolah-olah huruf atof tersebut tidak didahului oleh jumlah fi'liyah. Kaqaulika sebagaimana ucapanmu safaro doifun. Ya, safaro doifun. Wa ammal qadimu fastaqbaltuhu. Seorang tamu ya, telah bepergian. Dan adapun orang yang baru datang tersebut, maka saya menemuinya atau menyambutnya. Kita lihat catatan kaki. Safarodoifun fi'lun wa fa'ilun. Ya, safarodoifun adalah fi'il dan fa'il. Wa amma, kemudian wa amma, al-wawu atifatun. Huruf wawunya adalah huruf atof. Amma harfu syartin wa ikhbarin wa taukidin amma adalah huruf syarat dan huruf pengkhabaran dan huruf taukid penekanan. Al-qadimu mubtada'un dan al-qadimu adalah mubtada'. Fastaqbaltuhu maka kemudian fastaqbaltuhu al-fa'u waqi'atun fi jawab syarti. Fa itu terletak sebagai jawab syarat. Wal jumlatu khobarul mubtada'i dan jumlah tersebut adalah khobar mubtada'. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli jazmin jawabu syarti. Dan jumlah dari mubtada' dan khobar tersebut tadi, yaitu wa ammal qadimu fastaqbaltuhu tadi, itu adalah uh, menempati kedudukan jazm sebagai jawab syarat. Yeah. Itu tadi yang al-qadimu istakbal tuhu. Ya al-qadimu tuhu. Mengapa li'anna amma qaimatun maqama adati syarti mahma? Karena yang namanya amma itu sebetulnya menempati kedudukan perangkat syarat. Ya, perangkat syarat yaitu mahma. Ya, perangkat syarat mahma. Watakadiru dan takdirnya mahma yakun min syai'in falqadimu qadimu Ya, apapun yang terjadi, apapun sesuatu, sesuatu apapun yang terjadi, maka orang yang datang, ya orang yang datang itu aku akan menyambutnya ya, atau menemuinya. Kita kembali ke atas. Fayartarot jahu arraf'u. Maka yang lebih rojih itu al-qadimu dibaca rofa. Lianna amma taqta'u ma ba'daha amma qablaha. Karena amma itu memutus ya apa yang sebelumnya atau apa yang setelahnya dari yang sebelumnya. Jadi amma itu menjadi penghalang pemutus dari apa yang setelahnya, dari apa yang sebelumnya fayakunu ma ba'daha musta'nifan. Maka jadilah yang datang setelah amma itu menjadi jumlah musta'nifah. Ya, jumlah yang baru permulaan. Illa idza wujida ma yurajjihun nasba. Melainkan jika terdapat sesuatu yang merojihkan dibaca nasab. lihat sebagaimana ucapanmu, safaro waliduka wa amma ammaka fa akrimhu ya safara waliduka wa amma ammaka fa akrimhu ayahmu bepergian dan adapun pamanmu maka muliakanlah wa innama turajjihun nasba maka yang ada pada contoh ini ammaka itu dibaca nasab yang rojih ya mengapa li'annal masyghula anhu waqa'a qabla fi'lin dalin ala talabin. Ya li'annal masyghula anhu waqa'a qabla fi'lin dalin ala talabin. Karena ammaka itu terletak sebelum fi'il yang menunjukkan tolab, yaitu fa'akrimhu. Ya, karena fa'akrimhu berarti pembahasan yang sebelumnya, yaitu yang rojih dibaca nasab. Kama madha sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ronas nasbun ila akhirih. Ai maksudnya yukhtaru nasbu yukhtaru nasbul masyghuli anhu. Ya pendapat yang dipilih atau lebih kuat itu adalah dibaca nasabnya masyghul anhu Idza waqa'a qabla fi'lin dalin ala talabin. Jika mas'ul anhu itu datang sebelum fi'il yang menunjukkan akan tolab, ya makna tuntutan. Aw waqa'a ba'da adatin yaghlibu an yaliyahal fi'lu. Atau mas'ul anhu tersebut datang setelah perangkat yang biasanya diikuti oleh fi'il. Wa kadza yatarajjahun nasbu dan demikian juga yang rojih dibaca nasab, idha waqo'al mashgulu anhu ba'da atifin. Jika mashghul anhu tersebut datang setelah huruf ataf. Ya'tifu lismasa sabiqa ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awalan. Yang itu mengatofkan isim sebelumnya atau isim yang isim sabik atau mashghul anhu terhadap makmul dari fi'il yang mustaqirin awwala. ay madhkurin fi awwali jumlatihi. Yang disebutkan pada awal jumlahnya. Yuridu yang dimaksud adalah annaha jumlatun fi'liyatun bi ghairi fasilin bainal atifi wal masyghuli anhu bahwa itu adalah jumlah fi'liyah di mana tidak ada perantaraan antara huruf atolf dengan masyhul anhu. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ar-rabi'u, ya, ke, kemungkinan yang keempat, cara membaca masyhul anhu, jawazur raf'i wan nasbi ala haddin sawain. Yaitu bolehnya dibaca rofa dan nasob, dan ya secara bobotnya itu sama hukumnya. Artinya dibaca rofak juga baik, dibaca nasab juga baik. Ya, ini adalah kemungkinan yang keempat. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-262. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Yaitu ketika ma'tuf, ma'tuf di sini berarti masyhul anhu, ya karena datang setelah huruf atof. Nah, setelah masyhul setelah masyhul anhu itu ada fiil. Ya atau ada sebuah jum atau atau maaf ini fi'lan mukhbaro. Berarti eh masyhul anhu itu didahului oleh huruf atof. Nah, huruf atof ini itu didahului oleh fiil. Namun fiil itu adalah mukhbaron bihi. Ya, mukhbaron bihi anismin. Maka fiil tersebut adalah kabar dari sebuah isim. Artinya apa? Sebelum huruf atof tersebut ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mau betadaknya khobar maaf mubtada'nya isim, tamun khobarnya adalah fi'lan mukhbaro, yaitu jumlah fi'liyah. Ya, ini kasus yang cukup spesifik. Maka saat itu fa'tifan mukhayyaro, engkau dapat memilih mau dibaca rofa atau nasob. Ya, hukumnya sama. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan Zakara fi hadzal baiti al masalatar rabi'ata dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan ya, permasalahan yang keempat. Wahia jawazur raf'i wan nasbi ala hatin sawain. Yaitu bolehnya membaca mas'ul anhu dengan rofa dan juga nasab dengan kadar bobot yang sama. Ya tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Wadhalika idza waqa'al masyghulu anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun dhatu wajhaini. Dan itu jika maswul anhu itu didahului oleh huruf atof, dan huruf atof tersebut didahului oleh jumlah yang memiliki dua wajah, ya, dua sisi. Apa yang dimaksud dengan jumlah dhatu wajah ini? Wafassaru al-jumlata dhatal wajhaini Ya, dan para ulama nahwu menafsirkan yang dimaksud dengan jumlah yang jumlah yang memiliki dua wajah atau dua sisi adalah bi annaha jumlatun ismiyatun. Ya, bi annaha jumlatun ismiyatun. Itu adalah jumlah ismiyah wa khabaruha jumlatun fi'liyatun, tetapi khabarnya jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya Al-mataru nazala. Ya, Al-mataru nazala. Hujan turun. Ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Tetapi khobarnya jumlah fi'liyah. Al-mataru nazala itu adalah jumlah dhatu wajahaini. Kemudian datang huruf atof, yaitu waw. Nah, maka di sini masyhul anhunya itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasob. Boleh dibaca wan nakhlu saqainahu min ma'ihi boleh juga dibaca wan nakhla saqainahu min ma'ihi hujan turun dan pohon kurma tersebut kami menyiraminya dengan air hujan tersebut maka an-nakhlu boleh dibaca rofa boleh dibaca nasab fayajuzu raf'u an-nakhlu maka boleh membaca rofaknya an-nakhlu ala annahu mubtada'un karena itu dianggap sebagai mubtada wa ma ba'dahu khabarun dan yang datang setelahnya khabar wa tu'tafu jumlatun ismiyatun ala jumlatin ismiyatin maka di sini jumlah ismiyah diatofkan kepada jumlah ismiyah karena al-mataru nazala jumlah ismiyah an-nakhlu saqainahu juga jumlah ismiyah Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 38 39 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim dan matahari berjalan di peredarannya demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui Kemudian wal qamara ya wal qamara qattarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ya wal qamara qattarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan itu manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir kembalilah dia sebagai bentuk ya tandan yang tua. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Asyamsu mubtadaun. Ya, asyamsu dalam wasyamsu tajri itu asyamsu mubtada. Tajri al-jumlatu khabarun. <clears throat> Dan tajri adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khabar bagi asyamsu. Zalika mubtadaun. Ya, kemudian Zalika taqdirul aziz, zalika adalah mubtada, taqdiru itu khobaruhu, al-alimi sifatun lil azizi. Ya, al-alimi adalah sifat bagi al-aziz. Wal qamar wal qamara bin nasbi maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru. Dan al-qamara dengan nasab adalah maf'ul bih bagi fiil yang dihapus. Ya, yang menafsirkan adalah yang di yang disebutkan yaitu qadarnahu. Kemudian manazila maf'ulun bihi fanin mansubun bi tadminin. Maka di sini eh, manazila itu menjadi maf'ul bi yang kedua namun mansubnya dengan tadmin. Ya, tadmin ini pembahasan yang Eh, lain lagi ya dalam bahasa Arab. Namun di sini wallahu alam yang dimaksud adalah eh, ya disisipkan. Karena asalnya yang namanya qaddara itu wallahu alam itu menasabkan satu maf'ul saja. Ya kemudian di sini disisipkan makna yang lain sehingga di sini eh, menjadi ada maf'ul yang kedua, yaitu manazila. Ya, karena di sini qadarna maknanya adalah sayarna Maka kalau sayyara itu membutuhkan dua maf'ul. Tetapi kalau qaddara itu membutuhkan satu maf'ul. Maka karena qadarna itu bermakna sayarna maka manazila itu mansub bi tadmin. Karena secara lafat qaddaro itu hanya menasabkan satu maf'ul. Wadhalika bihadfi mudhafin. Dan itu dengan menghapus mudhaf. Ay the manazila. Yaitu the manazila. Kita kembali ke atas. Aqadakora al-kufiyuna dan sungguh, maka sungguh, para ulama kiro'ah dari Kufah, ya kita lihat catatan kaki al-kufiyuna Asimun wa Hamzatu wal Kisaiyu kama tema Ulama kiroah yang dari Kufah itu Asim, Hamzah dan Kisai. Ya. Wa benu Amirin bin Nasbi. Maka tiga tadi tiga ulama Kufah, kemudian ditambah Ibnu Amir ada empat, itu membacanya dengan nasab. Ya, nasabnya al-Qamara bitakdiri fi'lin dengan mentakdirkan fi'il ay qaddarnal qamara ya qaddarnal qamara wa qara'a birraf'i baqiyatus sab'ati akan tetapi tiga ulama yang lain tiga ulama qiraah sab'ah yang lain itu membacanya dengan rofa karena itu dianggap sebagai mubtada jadi wal qamaru qaddarnahu wal khabaru kotarnahu. Dan khobarnya adalah kotarnahu. Ya, tapi kalau yang banyak kita baca, itu mushaf dari qiraah Hafs an Asim, ya maka kita membacanya itu dengan uh, nasab. Wal qamara qatarnahu. hadha makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa intalal ma'tufu ila akhirih Ai maksudnya wa in waqa'a ismul masyghulu anhu ba'da harfi atfin qablahu fi'lun. Jika isim atau masyghul anhu itu terletak setelah huruf ataf yang didahului oleh fi'il. Wa hadzal fi'lu ma'a fa'ilihi khabarun an mubtada'in qablahuma. Dan fi'il ini bersama fa'ilnya itu menjadi khabar dari mubtada sebelumnya. Yang berarti tadi jumlah ismiyah khobarnya jumlah fi'liyah. Falakal khiyaru, maka engkau memiliki pilihan. Ya, boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, masgul anhunya. Fi antu tofa, atau fi anta'tifa, ma ba'da harfil atofi ala ma qablahu mubasyaratan. Yang kau memiliki pilihan, engkau ingin mengatofkan apa yang setelah huruf atof kepada yang sebelumnya secara langsung. Ya, berarti atfu jumlatin fi'liyatin ala jumlatin fi'liyatin. Mengatofkan jumlah fi'liyah terhadap jumlah fi'liyah. Pada saat itu berarti dibaca nasab. Wa anta'tifa ma ba'da harfil atfi ala kulli ma qablahu. Atau boleh juga engkau mengatofkan ya seluruhnya uh, yang setelah huruf atof itu itu kepada seluruh apa yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan jumlah ismiyah sebetulnya. Tetapi khobarnya jumlah fi'liyah. Maka kalau engkau membacanya rofa berarti jumlah jumlatin ismiyatin ala jumlatismiyatin. Ya atafu jumlatismiyatin ala jumlatismiyatin. Ya, mengatufkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.